Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan dan curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Man amila صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون yang artinya barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun wanita Wahwa mukmin dan dia dalam keadaan beriman falanuhyiyannahu hayatan thayyibah maka kami akan hidupkan dia atau kami jadikan kehidupan dia kehidupan yang tayyibah yaitu kehidupan yang baik wala najziyannahum ajrahum dan sungguh kami akan membalas kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Di dalam ayat yang mulia ini Allah SWT mengabarkan kepada kita bahwasanya orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dengan kehidupan yang baik, yang thayyibah, yang bahagia dan ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat maka syaratnya ada dua syarat untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat syaratnya ada dua yang pertama yang disebutkan oleh firman Allah Swt disebutkan dalam firman Allah man amila saliha dan barang siapa yang beramal saleh jadi syarat yang pertama adalah beramal saleh. Kemudian syarat yang kedua disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa huwa mu'min dan dia dalam keadaan beriman. Ini adalah syarat yang kedua untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yaitu seseorang beramal yang pertama Kemudian yang kedua adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada sore hari ini dan juga hari-hari yang selanjutnya selama enam hari berturut-turut kita akan bersama-sama belajar tentang iman ini. dan mempelajari yang dinamakan dengan arkanul iman. Karena iman ini bercabang-cabang dan yang paling penting di antara cabang-cabang iman tersebut adalah yang dinamakan dengan arkanul iman yaitu rukun-rukun iman. Beriman kepada Allah beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhir dan juga beriman dengan takdir. Inilah yang dinamakan dengan arkanul iman. Iman secara bahasa artinya adalah al-iqrar yaitu pengakuan yang disertai dengan tumak ninah mengakui sesuatu mempercayai sesuatu dan disertai dengan tumak ninah yaitu ketenangan hati ada sebagian orang percaya dengan sesuatu tetapi hatinya tidak tenang di dalam mempercayai kepercayaan tersebut Artinya masih ada keraguan Iman secara bahasa Adalah mengakui sesuatu Dan disertai dengan tumak ninah Yaitu kita tenang Di dalam mempercayai hal tersebut Adapun secara istilah Maka yang dimaksud dengan iman Adalah iktiqat meyakini dengan hati mengucapkan dengan lisan dan juga mengamalkan dengan perbuatan ini adalah pengertian iman secara bahasa maupun secara istilah dan semua kebaikan di dunia maupun di akhirat tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan beriman Dan dalilnya sudah kita sebutkan Man amila salihan min dakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Dan iman sekali lagi ini bercabang-cabang Rasulullah SAW bersabda Di dalam hadis yang sahih Al-imanu bid'un wasitu syu'bah Dalam riwayat yang lain Wasabu'una syu'bah Iman Itu ada 60 cabang lebih Dalam riwayat yang lain 70 cabang lebih Kemudian beliau mengatakan fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi kedudukannya di antara cabang-cabang tersebut adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha dan yang paling rendah imatatul adza anit tariq adalah menyingkirkan gangguan dari jalan wal haya'u syu'batun minal iman dan rasa malu ini adalah termasuk bagian atau cabang di antara cabang-cabang keimanan menunjukkan kepada kita bahwasanya iman ini bukan satu cabang saja bahkan lebih dari 60 cabang atau lebih dari 70 cabang dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Al Imam Al Baihaqi rahimahullah seorang ulama yang besar di antara ulama-ulama mazhab Syafi'i beliau mengarang sebuah kitab yang beliau beri judul Syu'abul Iman. cabang-cabang keimanan dan di dalam kitab beliau ini beliau berijtihad untuk menentukan 70 cabang atau 60 cabang lebih dari iman-iman tersebut menyebutkan amal-amal soleh yang termasuk 70 cabang lebih yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Beliau berjitihad. Silaturahmi termasuk cabang keimanan. Berbakti kepada kedua orang tua termasuk cabang keimanan. Memuliakan tamu termasuk cabang keimanan. Memuliakan tetangga termasuk cabang keimanan. Jujur termasuk cabang keimanan. Beliau berjitihad menyebutkan cabang-cabang keimanan tersebut Dan cabang yang pertama kali beliau sebutkan Di dalam kitab ini Adalah Arkanul Iman Nomor satu Nomor dua sampai nomor enam Beliau sebutkan di situ Arkanul Iman Beriman kepada Allah ini adalah cabang yang pertama Yang paling tinggi Kemudian menyebutkan Rukun iman yang lain Menunjukkan bahasanya Di antara cabang-cabang keimanan tersebut Yang paling tinggi adalah Arkanul iman Dan arkanul iman Yaitu rukun-rukun iman yang enam Telah disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW Di dalam hadis yang sahih Adapun dari Al-Quran Maka Allah SWT berfirman Laisal birra Antuwallu wujuhakum Qibal al-masyriq wal-maghrib Walakinnal birra Man amana billah Wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin akan tetapi yang dinamakan dengan albir yaitu kebaikan adalah engkau beriman kepada Allah kepada hari akhir kepada malaikat kepada kitab dan juga kepada nabi Allah swt menyebutkan di dalam ayat yang mulia ini dalam surat Al-Baqarah lima di antara rukun iman, rukun iman. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dan barang siapa yang kufur, artinya tidak beriman kepada Allah malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan juga hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah menyebutkan lima di antara rukun-rukun iman. Dan Allah juga berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir setiap dari mereka itu rasul dan juga orang-orang yang beriman kullun amana billah masing-masing beriman kepada Allah wa malaikatihi dan juga malaikat-malaikatnya wa kutubihi dan juga kitab-kitabnya wa rusulih dan beriman dengan rasul-rasulnya kemudian pada akhir ayat mereka mengatakan wa ilaikal masir dan kepadaMu lah ya Allah kami akan kembali wa ilaikal masir kepadamu lah ya Allah kami akan kembali Ini adalah isyarat tentang beriman kepada hari akhir Dalam tiga ayat ini Allah menyebutkan Lima Di antara Rukun-rukun iman Dan Allah menyebutkan Rukun iman yang terakhir Yaitu beriman dengan takdir Di antaranya di dalam firmannya Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar Sesungguhnya segala sesuatu Telah kami ciptakan dengan takdir Rukun iman yang enam Telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran Dan keenam-enamnya Disebutkan oleh Rasulullah SAW Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam Sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiallahu anhu suatu saat ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak dikenal yang sangat hitam rambutnya dengan sangat putih bajunya. Kemudian dia mendekat kepada Rasulullah SAW Mendekatkan kedua lututnya Ke kedua lutut Rasulullah SAW Dan menaruh kedua tangannya Di atas paha Rasulullah SAW Kemudian dia bertanya tentang beberapa permasalahan yang besar Bertanya tentang rukun Islam Tentang rukun iman Tentang ihsan Tentang kapan terjadinya hari kiamat Apa tanda-tandanya Di antara pertanyaannya adalah Wamal iman Atau akhbirni Anil iman Kabarkan kepadaku ceritakan kepadaku tentang apa itu iman Maka beliau SAW mengatakan Al-imanu Antu'mina billah Wa malaikatihi Wa kutubihi wa rusulihi Wal yaumil akhir Wa tu'mina bil qadari Khairihi wa syarrih Iman kata beliau Adalah engkau beriman kepada Allah Kepada malaikat-malaikatnya Kepada kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Inilah yang dinamakan dengan arkanul iman. Seseorang tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kecuali dengan mewujudkan keenam arkanul iman ini. Karena arkanul iman, rukun-rukun iman ini adalah cabang-cabang keimanan yang paling tinggi. Oleh karena itu sepantasnya lah bagi seorang muslim dan juga muslimah sebelum dia mempelajari ilmu-ilmu yang lain di dalam agama ini supaya dia memahami dan juga mempelajari tentang arkanul iman ini Dan bukan hanya sekedar menghafal Tapi hendaklah dia memahami Rukun-rukun iman yang enam ini Kemudian mengamalkan Tuntutan dari keimanan tersebut Dan insya Allah pada hari ini Kita mulai dengan rukun iman Yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah adalah rukun yang paling penting di antara enam rukun iman. Dan dia merupakan asal. Dan cara untuk beriman kepada Allah SWT adalah mengimani tiga perkara Cara beriman kepada Allah SWT adalah dengan mengimani tiga perkara Tidak sempurna keimanan seseorang Kecuali dia dengan, dengan mengimani ketiga perkara ini tidak sempurna keimanan dia kepada Allah kecuali dengan mengimani ketiga perkara ini. Semoga Allah SWT memberikan kita kemudahan untuk memahami ketiga perkara ini. Yang pertama adalah beriman dengan rububiyah Allah Swt. Beriman dengan rububiyah Allah Rububiyah Maksudnya adalah beriman bahwasanya Allah SWT adalah Rabb Beriman dengan rububiyah Allah Maksudnya adalah beriman bahwasanya Allah SWT adalah Rabb Apa yang dimaksud dengan Rabb? Yang dimaksud dengan Rab atau Arab Adalah zat Yang mencipta Memberikan rezeki Dan juga mengatur alam semesta Yang dimaksud dengan Rab Beriman dengan Rububiha Allah Adalah beriman bahasanya Allah SWT adalah Rab, adalah Rab Dan yang dimaksud dengan Rab adalah zat yang mencipta Memberikan rezeki Dan juga mengatur alam semesta ini Dan tidak ada yang mencipta kecuali Allah Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Dan tidak ada yang mengatur alam semesta Kecuali Allah SWT Allah SWT adalah Yang mencipta Artinya mencipta segala sesuatu Yang di atas kita maupun di bawah Yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat Allah SWT berfirman Allahu khaliqu kulli syaih Allah SWT adalah khaliqu kulli syai' menciptakan segala sesuatu menciptakan jin, menciptakan manusia, menciptakan hewan dengan berbagai jenisnya, tumbuhan dengan berbagai jenisnya, menciptakan langit yang tujuh, menciptakan bumi, udara. Allahu khaliqu kulli syai'. Segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan mereka dan juga menciptakan amal yang mereka lakukan. Allah menciptakan mereka dan juga menciptakan amal yang mereka lakukan. Mencipta dari tidak ada menjadi ada. Dan ini adalah perkara yang besar dan sebuah pekerjaan yang besar yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari sesuatu yang tidak ada sama sekali, tidak ada wujudnya kemudian menjadi ada dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta sedangkan selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang diciptakan tidak ada yang mencipta selain Allah Seandainya kita mendatangkan Seorang profesor di dunia ini Yang paling pintar Dan paling jenius Dan kita suruh untuk membuat Seekor lalat Atau menciptakan seekor lalat Niscaya dia tidak mampu Bahkan seandainya dia Mencari temannya Yang sama-sama profesor Untuk membuat seekor lalat Nisa mereka juga tidak akan mampu Bahkan seandainya Dia meminta seluruh profesor yang ada di dunia ini Dari awal sampai akhir Untuk menciptakan seekor lalat niscaya mereka tidak akan mampu untuk membuatnya. Bahkan seandainya para profesor tersebut meminta bantuan kepada jin dan segala sesuatu yang disembah oleh manusia yang dianggap itu adalah sakti atau mempunyai kesaktian, mempunyai kemampuan yang luar biasa dan tukang sihir sekalipun Seandainya mereka semuanya berkumpul Bersatu padu Untuk membuat seekor lalat Atau menciptakan seekor lalat saya mereka tidak akan mampu Untuk membuatnya Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Ya ayuhan nas Dhuriba mathalun Fastami'ulah Innal ladhina tada'una min dunillah Lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'ulah wahai manusia kata Allah swt, telah dibuat perumpamaan bagi kalian maka hendaklah kalian mendengarkan perintah dari Allah kepada manusia semuanya untuk mendengarkan perumpamaan ini Allah mengatakan innal ladhina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau sesungguhnya sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah mereka tidak akan Allah mengatakan lai atau lan artinya tidak akan yakhluqu dzubaban tidak mungkin mereka bisa menciptakan seekor lalat walau ijtama'ulah meskipun mereka semuanya berkumpul berkumpul bersatu padu mengerahkan tenaga semuanya untuk bisa menciptakan seekor lalat maka kata Allah SWT wa taala mereka tidak akan mampu untuk membuatnya apabila mereka berkumpul saja tidak mampu bagaimana mereka bisa menciptakan lalat itu sendirian dan kalau menciptakan seekor lalat saja Yang merupakan hewan Yang sederhana susunannya Lebih sederhana daripada hewan-hewan yang lain Maka bagaimana dia bisa menciptakan Makhluk Yang sangat rumit Susunannya Ini menunjukkan bahwasanya Yang bisa mencipta dan mampu untuk mencipta hanyalah Allah Swt. semata. Ini harus kita yakini. Kalau kita meyakini bahwasanya atau kalau kita beriman dengan Allah kepada Allah maka kita beriman dengan rububiyah Allah Swt. yaitu meyakini bahwasanya Allah adalah Rabb di antaranya adalah meyakini bahwasanya Allah yang mencipta dan tidak ada yang mencipta selain Allah Swt. Ini harus kita patri dan kita tanamkan di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, di antara makna Rabb adalah beriman bahasanya Allah Swt. yang memberikan rezeki. Dan bahwasanya dianya dialah Allah satu-satunya zat yang memberikan rezeki kepada makhluknya. Di antara nama-nama Allah Swt adalah Ar-Razzaq yang artinya Zat yang Maha memberikan rezeki. Allah menciptakan makhluk dan tidak membiarkan mereka begitu saja tanpa diberi rezeki. Allah menciptakan makhluk dan menyediakan bagi mereka rezeki dan Allah menanggung akan memberikan rezeki kepada mereka semua bahkan termasuk rahmat Allah SWT dan kasih sayang kepada kita dan untuk memberikan ketenangan di dalam hati kita orang-orang yang beriman Allah mengabarkan bahasanya Allah telah menulis rezeki kita sebelum kita diciptakan Sebelum kita ada di dunia ini Rezeki untuk kita sudah Allah tulis Dan ini adalah termasuk kasih sayang Allah SWT Supaya kita tenang Di dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Masalah rezeki sudah Allah SWT tulis Dan sudah Allah tanggung sebagaimana sabda Nabi SAW innallaha qaddara Al khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan telah menulis takdir-takdir bagi hamba-hambanya bagi makhluk-makhluknya kapan 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi Langit dan bumi Sudah diciptakan ribuan tahun yang lalu Sebelum kita ada Penulisan takdir Oleh Allah SWT Rezeki kita, ajal kita jodoh kita Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu SWT 50 ribu tahun Sebelum diciptakan langit dan bumi Bukan 50 tahun 100 tahun Bukan 1000 tahun Akan tetapi 50 ribu tahun Semuanya sudah Allah tulis Termasuk diantaranya adalah rezeki kita si fulan selama hidupnya akan memakan sekian ton beras. Selama hidupnya akan meminum sekian liter air. Selama hidupnya akan mendapatkan rezeki sekian juta rupiah. Itu semuanya sudah Allah tulis. Dari mana sumbernya? akan dikemanakan Kapan habisnya Dari mana dia dapatkan Kapan akan mendapatkannya Semuanya sudah Allah tulis secara lengkap Sebelum Penciptaan langit dan bumi Selama 50 ribu tahun Dan seseorang tidak mungkin meninggal Sampai rezeki yang terakhir Yang sudah Allah takdirkan Itu sampai kepadanya Seandainya rezeki itu ada di atas gunung Atau di dasar lautan Kalau itu adalah rezeki kita yang terakhir Maka itu akan sampai kepada kita Sebelum kita meninggal dunia Kalau sudah sampai Rezeki yang terakhir tersebut Maka baru kita akan meninggal dunia Dan tidak mungkin luput Apa yang sudah Allah tulis tidak mungkin seseorang bisa mengambil rezeki orang lain Dan tidak mungkin orang lain merebut Dan juga mengambil rezeki tersebut dari kita Masing-masing Sudah Allah tentukan rezekinya Allah SWT adalah ar razzaq Yang maha memberikan rezeki Makhluk sebanyak ini manusia yang tidak terhitung Hewan-hewan Dari yang kecil sampai yang besar Dan juga makhluk hidup yang lain Allah telah memberikan rezeki kepada mereka semua Allah ciptakan bagi mereka rezeki Dan Allah sampaikan Rezeki tersebut kepada mereka Seandainya salah seorang Di antara kita yang paling kaya sekalipun di dunia ini diminta untuk memberikan rezeki atau memberikan makan kepada seluruh makhluk Allah swt sekali saja niscaya mereka atau niscaya dia tidak akan mampu untuk memberikan makanan kepada mereka semua makhluk yang sebanyak ini Orang yang paling kaya sekalipun di dunia Tidak akan mampu untuk memberikan Makan kepada mereka semua Sekali saja Bagaimana dengan dua kali Bagaimana dengan tiga kali dalam sehari Bagaimana bisa memberikan Rezeki kepada mereka Setiap hari Allah SWT adalah Ar-Razak Seandainya ada yang mampu Maka belum tentu dia bisa menyampaikan Makanan-makanan tersebut Kepada makhluk-makhluk tersebut Semut yang ada di dalam tanah Ikan yang ada di dalam lautan Dan juga makhluk-makhluk lain Yang kita tidak melihat mereka Tapi Allah SWT menyediakan rezeki bagi mereka dan menyampaikan rezeki tersebut kepada makhluk-makhluk tersebut pada waktunya. Ketika mereka membutuhkan dan di waktu yang sudah Allah takdirkan sebelumnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki dan tidak ada selain Allah yang bisa melakukan yang seperti ini. Siapapun dia Sampai seorang nabi pun Atau seorang wali Atau seorang yang dianggap sakti sekalipun Tidak ada yang bisa melakukan ini semua Kecuali Allah SWT Allah SWT berfirman Ya ayuhan nas Uzkuru ni'matallahi alaikum Hal min khalikin ghairullah Yarzukukum minasamai wal ardu La ilaha illa huwa Fa anna tu'fakun Kata Allah SWT Wahai manusia Ingatlah Nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian Hal min khalikin ghairullah Apakah ada Pencipta selain Allah Yarzukukum minas sama'i wal ard Yang memberikan rezeki kepada kalian Baik rezeki dari langit maupun yang keluar dari bumi Rezeki dari langit seperti hujan Dari bumi Seperti keluarnya Tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan Apakah ada pencipta selain Allah Yang memberikan rezeki kepada kalian Dari langit maupun dari bumi La ilaha illa Tidak ada sesembah yang berat disembah kecuali dia fa anna tufakun lalu kenapa kalian berpaling kemudian yang ketiga di antara makna Rabb iman kita bahasanya Allah adalah Rabb adalah beriman bahasanya Allah SWT yang mengatur alam semesta yang mengatur alam semesta menghidupkan si fulan, mematikan si fulan, menjadikan siang, menjadikan malam, menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan di barat, menghinakan seseorang, mengangkat derajat seseorang. Allah SWT yang telah mengatur semuanya ini. Allah memberikan, menciptakan memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yudabbirul amra minas sama' ilal ard." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang yudabbirul amr. Yang mengatur segala perkara. Minas sama' ilal ard. Dari langit ke bumi menunjukkan bahwasanya Allah Swt dialah yang mengatur alam semesta ini dan tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah Swt Allah Swt kalau menghendaki seseorang meninggal maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kehendak Allah. Dan kalau Allah menghendaki seorang tetap hidup maka tidak ada yang bisa memudarati orang tersebut karena Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur hidup dan juga mati seseorang seandainya ada sesembahan selain Allah yang mampu untuk mengatur alam semesta ini niscaya siang akan menjadi malam dan malam akan menjadi siang tapi tidak ada selain Allah SWT Yang bisa mengatur alam semesta ini kecuali Allah Siang tetap siang Dan malam tetap malam dengan kehendak Allah Dan pengaturan dari Allah SWT Tidak ada selain Allah yang bisa Merubah terbitnya matahari Dari timur Menjadi terbit dari barat siapapun sesembahan Allah tersebut Sesembahan selain Allah tersebut Baik seorang nabi Seorang wali, seorang jin Setan Ataupun segala makhluk yang diagungkan Dan dianggap sakti oleh manusia Tidak ada di antara mereka Yang bisa merubah aturan Allah SWT ini Sampai nanti datang pada sebelum hari kiamat Allah SWT menerbitkan matahari dari arah barat dengan kehendak Allah dan kekuasaan Allah swt. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah swt. Oleh karena itu, seorang muslim dan juga muslimah ditanamkan di dalam dirinya beriman dengan rububiyah Allah. Bahwasanya Allah swt. adalah Rabb yang mencipta memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah dan tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang meyakini bahwasanya di sana ada selain Allah yang mencipta, berarti dia tidak beriman dengan rububiyah Allah seperti yang meyakini bahasanya ada selain Allah yang bisa mencipta ini dan mencipta itu atau meyakini bahasanya selain Allah memberikan rezeki atau meyakini bahasanya ada selain Allah yang ikut mengatur alam semesta ini. Mengatur kutub utara, kutub selatan, bagian timur, bagian barat, apabila meyakini bahwasanya ada selain Allah yang ikut mengatur alam semesta ini maka berarti dia tidak mewujudkan iman dengan rububiyah Allah SWT beriman bahasanya Allah adalah Rabb dan tidak tidak ada Rabb selain Allah dan Rabb sekali lagi adalah zat yang mencipta memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta Itu yang pertama Cara beriman kepada Allah Adalah beriman dengan rububiyah Allah SWT Kemudian yang kedua Di antara cara beriman kepada Allah SWT Adalah beriman dengan uluhiyah Allah SWT Beriman dengan uluhiyah apa yang dimaksud dengan beriman dengan uluhiyah? Yaitu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ilahul haq yaitu sesembahan yang hak yang benar beriman dengan uluhiyah Allah artinya beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ilahul haq yaitu sesembahan yang hak yang memang berhak untuk disembah. Ini adalah makna dari beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya antara beriman dengan uluhiyah dengan beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala? Kalau seseorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb memberikan rezeki dan tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah mencipta dan tidak ada yang mencipta selain Allah mengatur alam semesta dan tidak ada yang mengatur kecuali Allah maka ini mengharuskan dia untuk beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kalau dia meyakini bahwasanya Allah yang mencipta, mengatur alam semesta, memberikan rezeki, maka seharusnya dia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini yang dimaksud dengan beriman dengan uluhiyah Allah. Beriman bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Oleh karena itu tidak cukup di dalam beriman kepada Allah Kita hanya beriman dengan rububiyah saja Tidak cukup kita hanya meyakini Allah yang mencipta Yang memberikan rezeki Dan juga mengatur alam semesta Tidak sempurna keimanan kita Sampai kita beriman dengan uluhiyah Allah Yaitu beriman bahasanya Allah SWT adalah zat satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Tidak cukup hanya dengan beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian beriman dengan rububiyah Allah tetapi ada sebagian ibadah yang dia serahkan kepada selain Allah beriman bahasanya Allah yang mencipta, yang memberikan rezeki kepadanya, yang mengatur alam semesta ini. Tetapi ketika diperintah untuk hanya menyembah kepada Allah, ternyata dia menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Dalil bahwasanya beriman dengan rububiyah ini tidak cukup adalah apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin Quraisy yang dahulu Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah mereka. Allah berkata kepada nabinya, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Wahai Muhammad Seandainya engkau bertanya Kepada mereka Yaitu orang-orang musyrikin Quraisy, Siapa yang telah menciptakan mereka Yaitu menciptakan mereka orang-orang Quraisy Allah. Ini saya mereka akan mengatakan Allah Layakulunna Di sini ada Dan juga ada non taukit yang artinya mereka benar-benar akan mengatakan Allah. Tidak ada di antara orang-orang musyrikin Quraisy saat itu ketika ditanya siapa yang menciptakan mereka kemudian mereka menjawab selain dengan jawaban ini. Semua mereka mengatakan Allah lah yang telah menciptakan mereka. Padahal mereka adalah orang-orang musyrikin Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah SAW yang diajak masuk Islam. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin ketika ditanya siapa yang menciptakan langit yang ada di atas kalian dan bumi yang kalian injak mereka tidak mengatakan yang menciptakan adalah Lata atau Uzza atau Hubal atau Mana, tapi mereka mengatakan la yaqulunallah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah tanpa ada keraguan dalam ayat yang lain Allah mengatakan Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin may yarzuqukum minas sama'i wal ard Siapa yang telah memberikan rezeki kepada kalian Dari langit maupun dari bumi Amma yamliku sam'a wal absar Dan siapa yang telah memberikan Pendengaran Dan juga penglihatan kepada kalian Wa man yukhrijul hayya minal mayyit Wa yukhrijul mayyita minal hayy Dan siapa yang telah mengeluarkan Yang hidup dari yang mati Mengeluarkan yang mati dari yang hidup Artinya siapa yang telah memberikan kehidupan yang menghidupkan dan siapa yang mematikan. Wa may yudabbirul amr. Dan siapakah yang telah mengatur alam semesta ini? Allah. Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Fakul afala tattaqun. Maka katakanlah kepada mereka Kenapa kalian tidak takut kepada Allah Artinya kalau kalian meyakini ini semua Allah yang mencipta Menciptakan kalian Menciptakan langit dan bumi Memberikan rezeki kepada kalian Mengatur alam semesta ini Kenapa kalian tidak takut kepada Allah Sehingga kalian masih bergantung kepada selain Allah SWT Masih menyembelih kepada selain Allah Kalian bernazar kepada selain Allah bergantung kepada benda-benda yang kalian anggungkan dan juga macam-macam kesyirikan yang mereka lakukan. Allah mengatakan fakul afala tattaqun Kenapa kalian tidak takut, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin zaman dahulu dalam masalah rububiyah mereka juga meyakini bahwasanya Allah yang melakukan itu semua. Memberikan rezeki, menciptakan dan juga mengatur alam semesta persis dengan yang kita yakini. Jangankan mereka iblis laknatullah alaih di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan bahwasanya dia mengakui Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dia. Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an qala ma man'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin Iblis laknatullah alaih ketika dia diperintah oleh Allah Swt untuk bersujud dengan sujud penghormatan dan bukan sujud beribadah. Diperintahkan untuk menghormat kepada Nabi Adam dengan cara bersujud. Namun iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah Swt. Allah berkata, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Apa yang mencegahmu wahai iblis Untuk bersujud Kepada Adam Ketika aku memerintahmu Iblis mengatakan Qala ana khairum min Aku lebih baik daripada dia Yaitu lebih baik daripada Adam Kenapa demikian? Khalaqatani min nar Engkau ya Allah telah menciptakan aku dari api wa khalaqatahu min tin dan menciptakan dia yaitu Adam dari tanah iblis yang merupakan makhluk yang paling kufur yang paling kafir mengakui bahwasanya Allah SWT yang telah menciptakan dia dan mengakui dan mengerti bahwasanya Allah menciptakan dia dari api dengan demikian kita mengetahui bahwasanya hanya sekedar meyakini bahwasanya Allah yang mencipta memberikan rezeki mengatur alam semesta ini tidak cukup menjadikan kita sebagai seorang muslim sebagai seorang yang mukmin sampai kita beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu yaitu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang hak ilah yang memang benar-benar patut dan berhak untuk disembah artinya kita hanya menyerahkan ibadah ini atau ibadah semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata oleh karena itu orang-orang musyrikin diperangi oleh Rasulullah SAW bukan karena mereka tidak beriman bahwasanya Allah yang menciptakan mereka tapi karena mereka tidak mau mengesahkan Allah Di dalam masalah beribadah Ketika mereka disuruh untuk mengatakan La ilaha illallah Tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah Mereka yastakbirun Mereka sombong Bagaimana kita meninggalkan Sesembahan-sesembahan yang banyak Dan hanya menyembah Allah SWT semata Oleh karena itu Yang kedua untuk mewujudkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang hak. Ilah sesembahan yang memang berhak untuk disembah. Karena sesembahan yang disembah oleh manusia ini banyak. Ada di antara manusia yang menyembah jin, ada yang menyembah setan, ada yang menyembah berhala, patung, ada yang menyembah sesama manusia, ada yang menyembah nabi seperti orang-orang Nasrani, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api. Semua itu adalah sesembahan-sesembahan manusia. Tapi yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman Dhalika bi anna allaha huwal haq Wa anna ma yada'una min dunihi huwal batin Yang demikian itu Karena Allah SWT dialah ilah sesembahan Yang memang hak Yang memang benar Dan memang berhak untuk disembah Wa anna ma yada'una min dunihi huwal batin dan sesungguhnya segala sesuatu yang disembah selain dia maka itu adalah batil adalah sesembahan tetapi sesembahan yang batil yang batil yang salah yang sebenarnya tidak berhak untuk disembah dia adalah makhluk sebagaimana yang menyembah juga makhluk yang berhak untuk disembah adalah yang khalik yang menciptakan Allah Swt adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah karena Allah Swt memiliki sifat uluhiyah Memiliki sifat-sifat yang dengan sifat-sifat tersebut Allah berhak untuk disembah Yaitu menciptakan, memberikan rezeki Dan juga mengatur alam semesta Oleh karena itu Allah SWT berfirman Di dalam Al-Quran Di dalam surat Al-Baqarah Ya ayuhan nas U'budu rabbakumul ladhi khalaqakum Walladhina min qablikum La'allakum tattaqun Wahai manusia Sembahlah oleh kalian Rabb kalian Kita diperintah Sebagai manusia untuk menyembah Rabb kita Siapa Rabb kita? Alladhi khalaqakum Walladhina min qablikum La'allakum tatakun Yaitu Rabb Yang telah menciptakan kalian Dan menciptakan orang-orang sebelum kalian Supaya kalian bertakwa Alladhi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum yang telah menjadikan bumi terhampar ini adalah Rab yang kalian sembah dan telah menjadikan langit sebagai bangunan dan juga telah menurunkan dari langit air Kemudian Allah SWT mengeluarkan dengan air tersebut Dari buah-buahan, dari tanam-tanaman Rizqan Sebagai rezeki bagi kalian Inilah Rab yang hendaknya kalian sembah Kemudian Allah mengatakan Fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun Maka janganlah kalian wahai manusia menjadikan sekutu-sekutu selain Allah. Fala taj'alu lillahi andada. Kalau kalian tahu bahasanya melakukan itu semua adalah Allah, maka janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun sedangkan kalian mengetahui. Yaitu mengetahui Allah yang mencipta, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Oleh karena itu barang siapa yang dia mengetahui bahasanya Allah yang mencipta menciptakan dia kemudian dia bergantung menyembah atau beribadah kepada selain Allah atau menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah maka sungguh dia telah berbuat kedaliman dolim dengan kedaliman yang besar karena dia tahu Allah yang mencipta yang menciptakan dia Kemudian dia justru menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat Ya Rasulullah Ayu dhambin a'zama indallah Dosa apa yang paling besar di sisi Allah SWT Di sana ada dosa membunuh Ada dosa berzina Ada dosa riba Sahabat ini bertanya, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Di antara sekian banyak dosa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah SWT Sedangkan engkau tahu bahasanya Allah yang telah menciptakan dirimu Ini adalah dosa yang paling besar Yang dinamakan dengan syirik kita tahu Allah yang mencipta, memberikan rezeki. Tapi kita bergantung, meminta, menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Oleh karena itu, Luqman ketika menasihati putranya, beliau mengatakan, "Ya bunai, la tushrik billah, inna syirka la zulman azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Karena sesungguhnya kesyirikan ini adalah kezaliman yang sangat besar Orang yang melakukan perbuatan syirik Dan dia meninggal Dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah Maka Allah SWT tidak akan mengampuni dosanya Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bih Wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha' Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Dan orang yang melakukan perbuatan syirik ini maka amalannya seluruhnya akan batal, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan diwahyukan kepada orang-orang sebelummu. Apa yang Allah wahyukan? La in asyrakta seandainya engkau menyekutukan Allah Swt, la yahbatanna amaluk, niscaya akan terhapus amalanmu wala takunanna minal khasirin. Dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Bagaimana tidak merugi? seseorang beribadah kepada Allah di waktu siang berpuasa di malam hari dia salat malam melakukan kewajiban melakukan yang sunnah bertahun-tahun dia sedikit demi sedikit mengumpulkan pahala kemudian tiba-tiba dia menyekutukan Allah menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah maka seluruh amalan tersebut akan Allah batalkan Layah batanna amaluk akan batal seluruh amalanmu seandainya seseorang berumur 50 tahun semenjak dia dewasa sampai umur 50 tahun mengumpulkan berbagai amal soleh untuk persiapan menuju Allah SWT namun ketika dia sudah berumur 51 tahun melakukan sebuah amalan yang termasuk kesyirikan maka seluruh amalan-amalan tersebut akan batal dan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala seperti debu yang berterbangan. Iya kalau dia masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Bagaimana kalau dia dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu? Dan orang yang meninggal dalam keadaan berbuat kepada Allah maka tempat kembalinya selama-lamanya adalah neraka dan tidak ada harapan sedikit pun meskipun sebesar lubang jarum untuk bisa merasakan surganya Allah Swt. Allah Swt berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Swt maka Allah SWT akan mengharamkan atasnya surga Diharamkan oleh Allah SWT masuk ke dalam surga Bagaimana seseorang bisa masuk ke dalam surga Sementara dia sudah diharamkan oleh Allah Untuk masuk ke dalam surganya Wa ma'wahun nar Dan tempat kembalinya adalah neraka Wa malid zalimina min ansar Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menolong dia? Sesembahan yang dia sembah selain Allah? Setan-setan? Manusia yang semisalnya? Tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim. Ini adalah akibat yang fatal bagi orang yang melakukan dosa syirik besar ini dan kita berlindung kepada Allah Swt. Semoga Allah Swt. melindungi kita, keluarga kita dan keturunan kita dari perbuatan syirik besar ini. Dan tidak ada jalan lain untuk bisa selamat dari dosa syirik besar ini kecuali dengan cara belajar dengan mempelajari agama Allah Swt mengetahui bagaimana cara beriman kepada Allah dan mengetahui apa yang dimaksud dengan syirik. Mengetahui apa itu syirik. Kapan seseorang dinamakan musyrik? Kapan dinamakan amalan tersebut adalah perbuatan yang syirik? Mengetahui apa itu ibadah. Dan kalau kita mengetahui bahasanya sesuatu itu adalah ibadah, maka tidak boleh kita serahkan amalan tersebut kepada selain Allah. Jadi kita harus tahu apa yang dimaksud dengan ibadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Sehingga kita bisa memilih dan memilah mana yang ibadah, mana yang bukan. Sehingga hanya kita serahkan ibadah itu hanya kepada Allah. Para ulama telah memberikan definisi dan definisi yang paling bagus adalah ucapan seorang ulama bahwasanya ibadah adalah ismun jami'un likulli ma Allah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Yang dimaksud dengan ibadah adalah semua perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala baik berupa ucapan maupun perbuatan Yang zahir maupun yang batin Semua perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah Baik berupa ucapan maupun perbuatan Yang zahir maupun yang batin Maka inilah yang dinamakan dengan ibadah Dengan kaidah yang ringkas ini Dengan pengertian ibadah ini Nanti kita akan mengetahui Mana yang termasuk ibadah sehingga kita serahkan kepada Allah Semata Ad-doa Doa adalah termasuk ibadah Doa adalah termasuk ibadah Dari mana kita tahu? Karena Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Wa qala rabbukum da'uni astajib Dan Rabb kalian Itu Allah SWT telah berkata kepada kalian Uda'uni astajibalakum. lakum Hendaklah kalian Meminta berdoa kepadaku Ini saya aku akan mengabulkan doa kalian Dalam ayat ini Allah SWT Memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Dan Allah tidak memerintah kepada kita kecuali dengan sesuatu yang Allah cintai. Tidak mungkin Allah memerintahkan kepada kita dengan sesuatu yang Allah benci. Segala sesuatu yang Allah perintahkan, maka itu adalah dicintai oleh Allah Swt. Dari sini kita tahu bahwasanya berdoa ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kalau doa dicintai oleh Allah, maka doa ini termasuk ibadah. Kalau doa termasuk ibadah Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga yang lain Ad-du'a'u huwal ibadah Doa itu adalah ibadah Ini adalah ucapan Rasulullah SAW Bahwasanya doa adalah termasuk ibadah Artinya kalau doa termasuk ibadah tidak boleh sekali-kali seorang muslim dan juga muslimah Berdoa kepada selain Allah Bagaimanapun tinggi derajat makhluk tersebut Seorang nabi Ataupun seorang malaikat Kalau seorang nabi maupun seorang malaikat saja Tidak boleh kita berdoa kepada mereka maka bagaimana dengan makhluk yang lebih rendah tentunya Daripada kedudukan mereka Para sahabat Atau para wali Atau para sunan Atau orang-orang soleh yang lain Bagaimanapun tinggi kedudukan mereka di sisi Allah Maka tidak boleh sekali-kali kita menyerahkan doa ini kepada mereka Karena doa adalah ibadah kekhususan untuk Allah SWT semata Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Sehingga tidak boleh seseorang Mengatakan ya fulan atau syekh fulan Berikan aku rezeki Atau mudahkan urusan kami Atau selamatkan kami Bahkan tidak boleh seseorang mengatakan kepada seorang yang saleh mengatakan ya fulan atau syekh fulan berilah syafaat untuk kami di sisi Allah karena ucapan dia wahai syekh fulan berilah syafaat untuk kami di sisi Allah ini adalah sebuah permintaan yang dinamakan dengan doa kalau dia termasuk doa maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, mendapatkan syafaat malaikat, mendapatkan syafaat para orang-orang yang soleh dan juga para syuhada. Caranya bukan demikian. Caranya adalah kita langsung meminta kepada Allah yang memiliki syafaat semuanya. Kullillahi syafaatu jami'a. Katakanlah bahwasanya syafaat itu adalah milik Allah semuanya. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah swt. Para nabi tidak mungkin mereka bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Demikian pula orang-orang soleh, para malaikat, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ayyadanallahu liman yasha wa yarda dan berapa banyak malaikat yang ada di langit tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali setelah Allah SWT memberikan izin bagi siapa yang dikehendaki dan juga diridhai oleh Allah SWT kalau para anbiya, para nabi, para malaikat, para syuhada tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah izin dari Allah SWT ada izin dari Allah berarti kita memintanya kepada yang mengizinkan mereka kita katakan ya Allah aku meminta syafaat nabimu ya Allah aku meminta syafaat para malaikat ya Allah berikanlah aku rezeki syafaat para syuhada' meminta kepada Allah supaya Allah SWT mengizinkan mereka untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Demikian cara yang dibenarkan untuk meminta atau mendapatkan dan meraih syafaat di akhirat. Yaitu dengan cara meminta kepada Allah supaya Allah mengizinkan mereka memberikan syafaat kepada kita semua. Di antara bentuk doa adalah menyembelih. Menyembelih ini termasuk doa, termasuk ibadah di antara bentuk ibadah adalah menyembelih. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasalli li rabbika wanhar." Hendaklah engkau salat untuk Rabbmu dan juga menyembelihlah untuk Rabbmu. Allah mengatakan wanhar. Menyembelihlah, yaitu menyembelihlah untuk Allah. Allah memerintah di sini kepada kita semua untuk hanya menyembelih lillahi ta'ala Kepada Allah SWT semata Kalau Allah memerintah Berarti Allah tidak memerintah Kecuali dengan sesuatu yang Allah cintai Menunjukkan bahwasanya menyembelih Atau nahar Atau zabah ini adalah termasuk Ibadah di antara ibadah-ibadah Yang harus kita serahkan kepada Allah SWT Rasulullah SAW bersabda La'anallah Man dhabaha li ghairillah Allah SWT melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Menyembelih untuk jin Menyembelih untuk yang bau raksa Sebuah sungai Atau yang bau raksa gunung ini Atau yang menunggu ini, menunggu itu Ini adalah termasuk menyembelih Untuk selain Allah SWT La'an Allah man dabaha li ghairillah Allah SWT melaknat Seseorang yang menyembelih untuk selain Allah Oleh karena itu kita perhatikan Karena ini termasuk kesyirikan Menyembelih adalah termasuk ibadah Dan tidak boleh kita serahkan kecuali Kepada Allah SWT Di antara bentuk ibadah adalah tawakal kepada Allah. Allah swt berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Hendaklah hanya kepada Allah Kalian bertawakal Wahai orang-orang yang beriman Allah menyuruh kita Untuk hanya bertawakal kepada Allah Menunjukkan bahwa tawakal Itu adalah ibadah Yang tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Tidak boleh seseorang bertawakal kepada makhluk Bertawakal kepada benda Meyakini bahasanya benda tersebut merupakan sebab yang memberikan manfaat atau memberikan mudarat maka ini tidak diperbolehkan oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak barang siapa yang menggantungkan sebuah tamimah tamimah ini adalah jimat faqad asyrak maka sungguh dia telah berbuat syirik karena dia sudah bertawakal kepada benda Meskipun dia hanya meyakini itu adalah hanya sekedar sebagai sebab Dan juga berbagai macam jenis kesyirikan Yang tersebar di sekitar kita Maka hendaknya seorang muslim waspada Dan berusaha terus untuk mempelajari agama ini Mempelajari tauhid Mempelajari macam-macam kesyirikan dengan belajar dari orang-orang yang terpercaya dai-dai yang mereka memperhatikan masalah ini. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga di antara cara beriman kepada Allah dan sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan silakan ditulis dengan kertas dan bagi yang belum memiliki kertas silakan mengambil di depan. Di antara cara beriman kepada Allah SWT Yang ketiga Adalah beriman dengan nama-nama Dan juga sifat-sifat Allah SWT Tidak sempurna keimanan seseorang kepada Allah Sampai dia beriman dengan nama-nama Dan juga sifat-sifat Allah Allah SWT dan juga Rasulnya Di dalam Al-Quran Telah menyebutkan kepada kita nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Ghafur, Al-Alim, Al-Halim dan nama-nama Allah yang lain. Allah berfirman walillahil asmaul husna. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna dan Allah dan Rasulnya juga mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat Di antara sifat-sifat Allah Al-ilmu Al-hilm Al-maghfirah Allah berada di atas Allah bersemayam Beristiwa di atas arsh Dan juga sifat-sifat yang lain maka kewajiban sebagai seorang muslim Orang mukmin Yang pertama Adalah menetapkan Nama dan juga sifat Yang sudah Allah tetapkan Kalau Allah sudah mengabarkan Di dalam Al-Quran Dan Rasulullah SAW sudah mengabarkan Di dalam hadis yang sahih Maka kewajiban seorang mukmin Adalah meyakini dan menetapkan Nama dan juga sifat tersebut dan tidak boleh kita menolaknya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh bagi seorang muslim, seorang mukmin dan juga mukminah apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sesuatu kemudian dia memiliki pilihan yang lain. Tidak boleh ketika Allah SWT mengatakan Walillahil asma'ul husna Allah SWT memiliki asma'ul husna Kemudian kita mengatakan Allah tidak memiliki asma'ul husna Ketika Allah mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim Bahasanya Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim Tidak boleh kita mengatakan Allah tidak punya nama Ar-Rahman Dan juga tidak punya nama Ar-Rahim Karena dengan demikian berarti kita sudah mengingkari sesuatu yang Allah tetapkan. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya di antara nama Allah adalah Tayyib, Inna Allah Tayyibun, la yakbalu illa Tayyiban. Maka kita sebagai seorang mukmin menetapkan bahwasanya di antara nama Allah adalah Tayyib. Tidak boleh kita ingkari dan mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki nama Tayyib. Karena kalau kita mengingkari Berarti kita mengingkari sesuatu Yang sudah Allah dan Rasulnya Tetapkan Dan ini adalah sesuatu yang berbahaya Bagi keimanan seseorang Kemudian kewajiban yang kedua Setelah kita menetapkan Tidak boleh kita menyerupakan Nama dan juga sifat Allah Dengan yang lain tidak boleh menyerupakan nama dan juga sifat Allah SWT dengan yang lain Allah SWT Al-Alim Maha mengetahui Akan tetapi Pengetahuan Allah SWT Dan pengetahuan Allah SWT Tidak sama dengan ilmu Yang dimiliki oleh makhluk Makhluk juga mengetahui Berilmu tapi ilmu Allah SWT Tidak boleh kita serupakan dengan ilmu makhluk Karena ilmu makhluk Diawali dengan ketidaktahuan Awalnya tidak tahu Kemudian diakhiri dengan Hilangnya ilmu tersebut Karena sudah tua Atau karena lupa Tapi ilmu Allah SWT Tidak didahului dengan kejahilan Allah SWT Al-Alim Yang maha mengetahui dari sejak zaman dulu dan tidak diakhiri dengan lupa. Allah Swt tidak akan lupa. Demikianlah kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin menetapkan bahasanya Allah memiliki nama dan juga sifat akan tetapi nama dan juga sifat tersebut tidak boleh kita serupakan dengan nama dan juga sifat makhluk. Ketika Allah SWT menetapkan, mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah di atas beristiwa di atas arsh sebagaimana firman Allah swt, wa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dan juga di dalam enam ayat yang lain di dalam Al-Qur'an maka kewajiban kita adalah meyakini kita tetapkan Allah bersemayam beristiwa di atas arsh. Allah memiliki sifat istiwa, istiwa akan tetapi istiwanya Allah swt tidak boleh kita serupakan dengan istiwanya makhluk Seorang raja beristiwa Dan yang lain juga beristiwa Akan tapi istiwanya Allah SWT Tidak boleh kita samakan dengan istiwanya makhluk Karena Allah SWT berfirman Laisa kamitslihi syai' Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun Dan Allah mengatakan Kul huwallahu ahad Katakanlah bahwasanya Allah adalah ahad Dan Allah mengatakan Hal ta'lamu lahu samia Apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah? Kita tetapkan sifat dan juga nama tersebut dan tidak boleh kita serupakan nama dan juga sifat tersebut dengan nama dan juga sifat makhluk. Di antara kewajiban kita adalah tidak boleh kita mentakwil sifat-sifat dan juga nama-nama tersebut. Seperti ketika Allah Swt mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Kemudian mengatakan, "Mayyad'uni fa astajibulah." Siapa yang akan berdoa, maka aku akan mengabulkan. "Mayyastaghfiruni fa aghfirulah." Siapa yang akan memohon ampun, maka aku akan mengampuninya. Tidak boleh kita takwil sifat nuzul ini yaitu turunnya Allah SWT dengan mengatakan bahwasanya yang turun adalah rahmat Allah. Yang turun di sini adalah rahmat Allah. Kalau kita mentakwil berarti kita sudah menyelisi para sahabat radhiyallahu anhum. Kewajiban kita adalah menetapkan bahwasanya Allah turun tetapi dengan sesuai dengan keagungan Allah Swt dan tidak boleh kita serupakan turunnya Allah SWT dengan turunnya makhluk. Di antara hal yang menunjukkan kesalahan orang yang mentakwil turunnya Allah dengan rahmat di dalam hadis yang mulia ini Allah SWT mengatakan "Mayyadauni faastajibullah." Allah mengatakan siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkan Seandainya yang turun adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin dia akan berkata demikian. Tidak mungkin rahmat Allah mengatakan may yad'uni Tidak mungkin rahmat Allah mengatakan man ya- yastaghfiruni fa Siapa yang akan memohon ampun kepadaku? Tidak mungkin mengatakan ucapan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban kita adalah menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan kepada kita tanpa kita menyerupakan dengan makhluk, tanpa kita mentakwil, tetapi kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetapkan nama dan sifat tersebut sesuai dengan keagungan dan juga kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan rukun iman yang pertama ini yaitu tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita bisa memahami dan juga bisa mengamalkan apa yang sudah kita sampaikan. Berziarah ke makam wali Allah bisa menjadi syirikkah? Berziarah ini adalah perkara yang disunahkan. Berziarah kubur diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, Zurul kubur Fa innaha tudzakirukumul akhirah Berziarah kalian ke kuburan Karena sungguhnya ziarah kubur Itu mengingatkan kalian kepada kematian Menunjukkan bahasanya ziarah kubur Hukumnya adalah sunnah Bahkan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Beliau sendiri dulu berziarah kubur Berziarah ke Baqi, Berziarah ke Uhud ini menunjukkan bahwasanya ziarah kubur adalah perkara yang disunahkan. Dan ziarah kubur ini ada dua macam. Ada ziarah kubur yang syar'iyah yang sesuai dengan syariat dan ada ziarah kubur yang tidak sesuai dengan syariat. Ziarah kubur yang sesuai dengan syariat caranya yang pertama dengan mengucapkan salam mengucapkan salam, mendoakan, memohonkan ampun. Kemudian yang kedua, mengingat kematian dengan ziarah kubur tersebut. Ini adalah ziarah kubur yang disyariatkan. Kita yang mendoakan, memohonkan ampun, mengucapkan salam, kemudian kita mengingat kematian. Mendoakan berarti kita memberikan manfaat untuk orang lain dan kita mengingat kematian berarti kita memberikan manfaat untuk diri sendiri. Karena dengan mengingat kematian kita segera beramal, memperbaiki amal dan juga segera bertobat kepada Allah. Dan di sana ada ziarah yang tidak disyariatkan. Seperti orang yang berziarah kubur dengan tujuan untuk meminta kepada orang yang diziarahi bukan mendoakan tetapi justru meminta dan berdoa kepada orang yang diziarahi tersebut. Maka kita katakan ini adalah ziarah yang tidak disyariatkan. Orang yang melakukan demikian pertama dia telah memudarati diri sendiri. Karena dia telah melakukan sebuah amalan yang termasuk syirik yaitu berdoa kepada selain Allah. Bukan mendapatkan pahala justru akan mendapatkan dosa dan tidak main-main dosanya adalah dosa yang besar kemudian yang kedua orang yang kita ziarahi dengan cara seperti itu maka mereka tidak mendapatkan manfaat dari ziarah yang kita lakukan mereka mendapatkan manfaat kalau kita mendoakan memberikan salam mendoakan dengan ampunan maka mereka baru mendapatkan manfaat dari ziarah yang kita lakukan Apakah doa buat orang yang sudah meninggal akan sampai? Akan sampai. Makanya disyaratkan ziarah kubur. Mohon penjelasannya mengenai makam Rasulullah SAW apakah masuk di dalam komplek Masjid Nabawi terkait dengan larangan sholat di masjid yang di dalamnya terdapat makam. Sebagian ulama seperti Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahasanya kondisi Masjid Nabawi yang ada sekarang itu sudah mengeluarkan dia dari hukum masjid. Karena Masjid Nabawi atau makam Rasulullah SAW ini sudah dikelilingi dengan empat tembok, empat dinding yang cukup luas, dan tiga dinding yang pertama ini tidak ada pintunya. Dan dinding yang keempat adalah yang kita lihat dari luar. Dan ada salah satu dari dinding tersebut yang berbentuk segi lima yaitu ada segitiganya ke arah utara. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwasanya keadaan makam yang sekarang ini dengan keempat dindingnya ini sudah mengeluarkan dia dari hukum masjid. Tapi itu yang bisa kita sampaikan karena waktunya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan pada uh, esok hari pada materi yang kedua yaitu rukun im rukun iman, yang kedua tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.